Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala habibina rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa la hawla wa la quwata illa billah Rabbi syurah li sadri wa yisir li amri wa hlul min lisani Yalqahu qawli wa saddiq bihi lisani wa hadi qalbi bijahi nabi wa sahbihi ali Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa allahu akbar Adada kun harfin, ketiba yutab, Amir amin dahil dahirin, amma ba'amu اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا الحكمة اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وذنبا مغفورا اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وحسن معاملتك اللهم إنا نسألك السلامة والصحة والعافية وتمام العافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali ya majlis kita rutin setiap Selasa malam Rabu pekan kedua dan pekan keempat yang mana mungkin sebelumnya Eh, saya belum bisa hadir dan mohon maaf juga kepada jamaah Pak Haji, para Sepuh sekalian karena sama-sama kita ketahui masa corona ya jadi pada susah semua ya termasuk majelis pun susah sebenarnya ya ketika majelis ketika lagi wabah gini ya kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya eh, tapi tidak apa-apa demi maslahat bersama demi apa namanya kesehatan kita bersama ya. Dan juga karena kenapa lama mungkin Ustadz yang lain sudah pada mulai, <laughs> saya baru malam ini mulai karena saya kemarin di Jawa. Jadi nunggu istri lahiran Pak Haji. Bapak-bapak sekalian, istri lahiran karena masa corona saya kena karantina di sana, tidak bisa balik. Dan nunggu bayinya pun tidak bisa langsung balik. Jadi nunggu sebulan, dua bulan sebenarnya dua bulan cuman karena saya pengen cepat ada tanggung jawab jadi bayi sebulan baru bisa balik sini dan inilah uh, pertemuan pertama kita pada malam hari ini alhamdulillah bisa balik dalam keadaan selamat sehat ya tenang walaupun saya dari Jawa tapi rapid test saya non reaktif saya juga udah dua minggu di sini alhamdulillah ya mudah-mudahan kita semuanya sehat semua ya selamat dari segala penyakit bahkan saya kemarin ketemu sama Pak Aji sepuh dia bilang kalau bisa ya di tengah wabah gini kalau saya meninggal jangan meninggal saat inilah nanti aja meninggal nunggu corona selesai karena saya pengen meninggal ditahlilkan ditalkinkan ya dia ya, sebenarnya ketika kita seandainya ada yang meninggal karena penyakit ya, itu sebenarnya dia insya Allah mati syahid Tidaklah seorang mukmin dia terkena penyakit melainkan sakit itu akan menggugurkan dosanya. Dan ketika dia meninggal dalam keadaan sakit lalu dia bersabar, maka insya Allah dia akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi eh, seandainya yang meninggal karena corona itu dia termasuk orang yang sabar, dia orang yang rajin beribadah, ya. nggak perlu ditahlilkan, insya Allah udah enak dia dalam kubur. Seandainya karena dia meninggal dalam keadaan sah, sakit. Ya, tidak mesti corona, sakit apa Sakit stroke kah, sakit kanker kah? Kalau bisa sih kita sakit yang ringan-ringan aja, demam tiga hari wafat. Gitu. Gak usah yang berat-berat, eh, komplikasi gak usah. Sakit gigi besok wafat, gitu aja. Setelah panjang umur, insya Allah. Setelah panjang umur, utang kebayar semua, ya. Anak cucu udah sukses semua, kita meninggal pun tenang, meninggal husnul khotimah. Ya, jadi dalam masa-masa ini kita memang dianjurkan untuk eh, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi eh, corona belum hilang, ulama banyak wafat. Ya. Tadi malam kita mendengarkan kabar duka Habib Novel Al-Kaf Sukabumi wafat kan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan sebelum-sebelumnya banyak Jakarta Habib Muhammad Al-Hamid, Wali Mastur, ya guru kami Ustaz Asrori bin Marsidik Allah yarhamu dan banyak kiai-kiai lain yang wafat. Dulu ada guru Juhdi ya, Banjarmasin wafat juga. Jadi setiap hari ulama wafat, ulama wafat, kiai wafat, ustadz wafat, ulama wafat, habaib wafat. Sementara corona belum hilang. Nah, ini sudah menjadi bukti bahwasanya sabda Nabi Muhammad SAW, la taqumus tidak akan terjadi kiamat itu sampai para ulama ini sampai tidak disebutkan lagi nama Allah di atas muka bumi ini. Jadi kiamat itu tidak akan terjadi sampai tidak disebutkan lagi nama Allah di atas muka bumi ini. Nah, sementara yang sebut yang sering menyerukan nama Allah adalah diantaranya para ulama. Lalu ya para muadzin, para sholat. Dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanzi'u hadzal ilma intiza'an." walakin yantazi'uhu biqabdil ulama sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mencabut ilmu di atas muka bumi ini yaitu ilmu agama seperti tercabutnya pohon dari akarnya enggak walakin yantazi'u ya walakin yanzi'uhu akan Tetapi Allah mencabut ilmu ini biqabdil ulama bimautil ulama dengan dicabutnya para ulama dengan diwafatkannya para ulama dengan dimatikannya para ulama hatta lam yabqa fil ardi illa juhalan sehingga tidak ada yang tersisa di atas muka bumi ini kecuali hanya orang-orang bodoh saja yang nggak ngerti agama yang nggak ngerti apa-apa ya fasaluhun nas maka manusia bertanya kepada orang bodoh ini karena udah nggak ada ulama lain lagi karena udah nggak ada ustadz lain lagi karena pada zaman itu orang-orang pada berebut jadi ulama. Karena jadi ulama itu enak pada zaman itu. Terbukti zaman sekarang kan banyak orang berebut-rebut pengen jadi ulama. Tapi bukan ulama yang 100% Faaf tahu Akhirnya karena mereka ditanya, kalau mereka nggak berani, nggak bisa jawab, mereka malu. Karena mereka udah kadung dikenal sebagai ulama, maka faaf tahu bighairi ilm. Mereka pun memberi fatwa mereka pun menjawab dengan tanpa ilmu, tanpa didasari ilmu. Bagaimana hukum ini halal padahal haram? Bagaimana hukum ini sah padahal batal? Bagaimana hukum garuk-garuk kepala ketika sholat? Oh, tidak apa-apa, padahal batal. Bagaimana hukum buang angin ketika sholat? Tidak apa-apa, Allah melihat niat kita, padahal batal kan? Dan semisalnya lah, contoh-contoh lain. Bagaimana hukum riba halal, padahal haram maka fadallun wa mudillun kata fadallu wa mudillun maka mereka adalah orang yang sesat dan mereka adalah orang yang menyesatkan fadallun wa mudillun mereka orang yang sesat dan mereka adalah orang yang menyesatkan nah, itu tanda-tanda akan berdirinya kiamat para ulama Allah wafatkan Allah wafatkan Allah wafatkan nah, ini udah kelihatan tanda-tandanya banyak ulama yang sudah wafat kita hidup di akhir zaman nah, maka eh, seyogianya kita bersama makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya mungkin kalau ada sholat di masjid datang ke masjid ya, kalau ada tempat pertolongan ya seperti majelis taklim pondok pesantren tempat-tempat zikir selawat kita datang sempatkan diri untuk meminta kepada Allah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan iman kita agar dijaga akidah kita agar dijaga Islam kita Takutnya kalau kita tidak menjaga, maka di akhir hayat akan tercabut nikmat itu, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Jadi kebanyakan 70% umat Nabi Muhammad SAW ini tercabut imannya itu, alias keluar dari Islam itu ketika sakaratul maut nanti. Ya, ketika sakaratul maut nah itu banyak yang uh, apa namanya keluar dari Islam. Disitulah detik-detik terakhir iman kita digoda digoda oleh setan. Kalau kita iman kuat, maka insya Allah wafat dalam keadaan khusnul khotimah. Tapi kalau iman kita lemah, maka kita akan termakan rayuan setan, kita akan terikut oleh godaan setan dan naudzubillah kita akan mati dalam keadaan suul khotimah. Harus siap-siap. Iman itu seperti tanaman. Tanaman kalau kita rawat, maka dia akan seger, dia akan kuat, dia akan semakin besar dan akan semakin kuat kokoh akarnya. Karena dari kecil kita siram, kita jaga, kita rawat, kita kasih pupuk. Nah sama dengan iman. Iman itu harus kita siram, harus kita kasih pupuk, kita jaga, kita rawat. Agar apa? Agar kuat. Kalau iman sudah kuat, mau ditepau angin, mau ada badai, bahkan angin puting beliung pun, dia nggak akan terbang. Karena sudah kuat cengkeramannya tapi kalau nggak kuat, ya jangankan angin puting, apa angin puting beliung, kena tabrak mobil aja udah roboh. Ya, kena tabrak motor aja mungkin sudah sudah roboh. Tapi kalau kuat seperti pohon-pohon di jalan, wah, ditabrak truk-truknya yang hancur. Ya, nah sama dengan iman. Kalau iman kuat, setan goda kita, setan yang hancur, bukan kita. Lah cara merawat iman kita itu bagaimana? dengan ilmu, dengan ibadah, dengan dekatkan diri kepada Allah, bertanya kepada para ulama, dekat dengan orang soleh, bergaul dengan orang soleh, menyempatkan diri untuk beribadah, ya. Ada waktu dalam sehari untuk berzikir, untuk selawat, untuk baca Quran dan seterusnya dan seterusnya. Nah, termasuklah kita pada maghrib kali ini ah, menyempatkan diri untuk mengkaji ilmu agama untuk bekal kita dalam mengarungi sisa-sisa kehidupan kita di alam ini dan juga sebagai bekal kita di alam akhirat nanti. Baik, kita dalam kajian kali ini sudah memasuki kita ngaji hadis Muhtasar Ibn Abi Jamrah ya, Muhtasar Sahih Bukhari. Yang mana kita sudah masuk kepada pembahasan Kitabul Azan, kitab bab membahas tentang fadilah azan. Nah, ini yang muadzin ini. Setiap masjid pasti ada muadzin. Ya. Sebutkan hadis yang ke-36. Qala musannif rahimahullah taala rahmatullah barakatuh wa fa'ala bi bi ulum fid darin amin ila qawli Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah al-Ansari. Diriwayatkan daripada Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah al-Ansari, thumma al-Mazini Kemudian diriwayatkan Imam Mazini an Abi dari ayahnya radhiyallahu anhum semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka annahu akhbaru anna Abu Sa'id al-Khudri bahwasanya ada mengabari kepada mereka bahwa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala lahu berkata kepadanya yaitu berkata kepada Abdurrahman bin Abi Sa'sa ini Inni araka sesungguhnya aku melihatmu tuhibbul ghanam wal bariyah kamu itu mencintai kambing dan juga lembah jadi dia suka menggembala kambing di suatu lembah Faiza kunta fi jika engkau berada di tengah-tengah gerombolan kambingmu au badiyatika atau lembahmu lagi gembala kambing karena e, di pedesaan mungkin kan gembala kambing kalau kita kan lepas aja kan tadi sholat maka azanlah ketika sudah tiba waktu sholat farfa sautak bin nida maka angkatlah suaramu keraskan suaramu ketika azan fa innahu la yasma'u mada sautin mu'adzin jinnun wala insun la syai'un illa syahdilahu yaumil qiyamah. Karena tidaklah mendengarkan, tidaklah yang mendengar suara azan itu mada sautin muadzin sejauh apapun suara muadzin itu, baik yang mendengar dari golongan jin, wala insun, walaupun dari golongan manusia, wala syai'un dan lain-lainnya, hewan-hewan, tumbuhan yang mendengarkan suara azan itu illa syahdilahu yaumil qiyamah melainkan akan menjadi saksi bagi dia nanti di hari kiamat. Nah, ini fadilah adzan. Kalau Abu Said, Abu Said berkata yang menasihati ini, sami itu min Rasulullah SAW, aku mendengar fadilah ini dari Rasulullah saw. Jadi Abu Said menasihati orang, orang ini suka gembala kambing di suatu lembah. Nah, zaman dulu Enggak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang mah setiap setengah kilo udah ada masjid, setiap gang ada musola, hmm. ya setiap anu ada langgar, ada surau. Dan zaman dulu nggak ada toa, nggak ada masjid, jadi susah mau sholat. Nah kadang ada udah tiba waktu sholat orang sholat di situ. Yang penting suci. Boleh, boleh. Waju waju ilalial ardu masjid dan tahura. Salah satu kekhususan umat Nabi Muhammad SAW <clears throat> tanah itu dijadikan suci dan juga dija boleh dijadikan tempat ibadah selama suci. Jadi tanah itu suci, maksudnya apa? Bisa dijadikan tayamum kalau nggak ada air. Dan juga kita boleh sholat di atas tanah manapun, yang penting sah. Soalnya maka ya mesti al-falah dikir ada kemarin full boleh kan sholat di mana di aspal boleh yang penting suci selama suci ini salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Maka ketika kita azan, oh, dinasihati oleh Sayyidina Abu Sa'id putri ini, kalau azan, akraskan suaramu. Karena semakin kencang suaramu, maka semakin banyak yang mendengarkan, maka tidak yang mendengarkan suara itu, baik itu jin, manusia itu, melainkan akan menjadi saksinya di akhirat dan nanti. Maka, kalau bisa azan itu yang lantang-lantang, Wow, Akbar, Wow, Akbar, tapi dianjurkan yang keras, yang merdu. Yang keras, yang merdu. Kalau bertentangan antara keras dan merdu. Ada dua orang, satu keras tapi tidak merdu, suara serak. Yang kedua merdu tapi pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dua rumah yang kedengaran, rumah ketiga dah tak dengar. Misalkan, maka dahulukan yang kencang. Ya, dahulukan yang kencang. Walaupun suaranya enggak merdu. Nah, baru nomor tiga yang merdu. Nah, kalau bisa dua-duanya ini, yang kenceng, yang merdu. Kalau seandainya saking dianjurkannya azan itu yang kenceng, apalagi kalau dapat kenceng merdu. Seandainya muadzin ini minta bayaran, seandainya ini minta bayaran, maka pihak masjid wajib membayar. Saya punya suara, suara saya lantang, saya suara saya merdu, saya juara satu internasional azan. Misalkan kalau saya azan di masjid ini boleh tapi nanti bayar satu bulan sekian juta. Kalau pihak masjid setuju boleh harus bayar. Kalau nggak bayar utang. Ya, cuman nanti dia dapat pahala di akhirat dia nggak dapat jatah ya. Cukup jatahnya di dunia saja. Nah, dan dia tidak mendapatkan fadilah yang barusan disebutkan. Salah satu fadilah muadzin yang lain adalah dia akan manusia yang paling atwal unukan yaumal kiamat Lehernya paling panjang di hari kiamat nanti. Bukan panjang leher kayak jerapah, bukan. Maksudnya dia berada di tempat tertinggi ya. Karena leher panjang pasti kelihatan dari atas, maksudnya dia berada di tempat tertinggi. Ini majas dalam bahasa Arab. Nah, kalau dia di dunia azannya karena duit, nah dia nggak dapat fadilah seperti itu, kesian. Ya. Nah, kesian, tidak dapat fadilah, fadilah-fadilah yang barusan kita sebutkan. Tapi kalau seandainya memang betul ada, wajib dibayar karena saking apa namanya saking dibutuhkannya yang azan itu dianjurkan yang suara kenceng karena siar atau tujuan azan itu adalah memberitahukan kepada jamaah bahwasanya waktu sholat telah tiba dan akan didirikan sholat di masjid yang diazankan yang ada azannya itu semakin kenceng suara azan maka semakin banyak juga yang mendengar mendengarkan itu anjurannya tapi insya Allah di sini tidak ada ya Maksudnya tidak ada yang yang anu, yang minta-minta karena dunia. Insya Allah karena Allah Subhanahu Wa Taala semua. Nah, jadi kalau suaranya kenceng, apalagi merdu, wah semuanya yang mendengarkan manusia-manusia yang lewat-lewat, apalagi ini masjid samping jalan, apa banyak yang lewat dia, kan? hewan-hewan, ayam karya, semut karya, <clears throat> tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon apapun, melainkan akan menjadi saksi dia di akhirat nanti. Wah, ini faedilah muadzin. Banyak fadilah tentang muadzin, mungkin nanti di hadis berikutnya. Salah satunya yang azan selama 10 tahun dalam riwayat lain selama 12 tahun berturut-turut berjurut-jurut kata orang kita. Lalu dia wafat, maka insyaallah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jadi 12 tahun tidak pernah putus azan. Masya Allah ini. Memang berat ini tugas muadzin. Orang lain belum apa namanya belum bangun dia dah bangun dah azan kan? Harus duluan bangun. Tapi fadilahnya luar biasa. Dulu ketika kami mondok di Banyul di Dalwa, wah ini tahu ini semua alumni Dalwa, Ustaz Atoillah, Ustaz Hamidur Rahman, tahu semua. Di belakang tu ada muadzin legend. 20 tahun lebih pak Subuh, duhur, asar, maghrib, isya Dia aja yang azan Dia yang azan, dia yang ikomat, dia yang jadi imam Tidak pernah putus 20 tahun lebih Mungkin 30 tahun lah. Dari sebelum dalwa belum ada gitu. Subhanallah itu luar biasa itu enak ada di alam kuburnya udah enak sekarang, udah wafat orangnya suaranya memang gak terlalu merdu tapi kita dengarnya itu wah suara legend suara identik dengan Adam 30 tahun tidak pernah putus artinya ada model orang seperti ini nah, ayat istiqomah dan ini harus dijaga ini kalau mesti Alfalah ada model orang ini dijaga ini istiqomah dan walaupun tidak berdua suaranya tapi dia adzan terus, dijaga, dirawat. Ini pemakmur masjid. Jadi memang dalam azan itu memang dianjurkan untuk dilantangkan suara, dikeraskan suaranya. Kenapa? Satu tadi ini. Ya, biar banyak saksi di akhirat. Kedua, setan itu kepanasan dengan azan. Makanya kalau ada kesurupan, tidak usah manggil Pak Ustadz, kejauhan, apalagi Ustadznya di Sungai Kakao. Setengah jam ke sini. Ya, belum macet lagi. Diazankan. Diazankan ke telinga kanannya atau telinga kirinya sebanyak tujuh kali. Lari setan itu. Jadi setan itu dia takut dengar azan, lari dia. Wah, di sini putih alam banyak masjid. Di sini azan, dia lari ke sana. Sana ada masjid Asyakirin. Lari ke Tabrin Ahmad, ada Syekhul Islam. Lari dulu, ada Tabrin anu, apa? Darul takim Belok ke kiri ada Masjid Jamiatul Iman. Mari ke ke sana ke jalan karet ketemu masjid mustaqim bingung dia nak lari mana dia masjid semua kan wari ke hakau tiga masjid penjurut akhirnya dia lari ke hutan karena hutan tidak ada tidak ada masjidnya dan ini betul ada riwayatnya setan itu takut dengan suara azan nah jadi rumah-rumah yang dekat masjid itu bersyukur gitu oh, ini ada orang gak bersyukur rumah dekat masjid Subuh-subuh lagi, apalagi hujan lebat. Eh, udah jam 4 aja. Subuh sih setengah lima, udah setengah lima ya. Azan, oh, lama lagi azannya. allah Akbar, allah Akbar. Makin ditutup kepalanya dengan bantal ya kan. Bukan makin bangun, makin tutup. Eh, anekdot guru saya, <laughs> ada ustaz saya, Ustaz Zubair Beliau bilang, zuhur, asar, maghrib, isya boleh suara muazin merdu. Tapi khusus subuh diganti, cari yang suara serak-serak kering. Karena kalau merdu makin nyenyak tidurnya. Memang tantangan kita zaman ini. Ya subuh susah bangun. Nah, itu azan itu ya karena setan itu takut dengan suara suara azan. Dia tidak mau. Maka saya sangat sedih sekali kalau ada umat Islam itu tidak suka dengan suara azan. Ya, emang gimana imannya di mana itu? gak dengar suara adzan. Itu kan panggilan Allah. Allah memanggil kita untuk sholat. Ayah ala sholat. Marilah kita melaksanakan sholat. Allah manggil kita selaku hamba Allah datang bersuci, wudhu, ya kan? Menghadap Allah rapi, bagi songkok. Kalau nggak ada songkok rambutnya dirapiin ya. Karena ini menghadap Allah ini, bukan menghadap cewek ini. Yang rapi, bajunya yang rapi Allahu Akbar tenang hati kenapa kita menghadap pencipta menghadap Allah Subhanahu wa taala besok kita akan seperti itu nah, mengharap apa namanya kalau di dunia kita sholat kiri kanan masih ada orang di alam kubur siapa tidak ada sendiri sendiri sudah kan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita pasti akan mengalami hal seperti itu. Bayangkan. Maka sunnah pakai putih, koko putih, apa sarung putih, sunnahnya seperti itu. Kenapa? Karena dengan putih-putih, apalagi gamis putih, membayangkan seakan-akan kita pakai kain kafan. Besok aku seperti ini, posisi tangan kan seperti ini, posisi jenazah. Menghadap Allah Subhanahu wa taala, pas menghadap ke arah kita ke arah kiblat. <clears throat> Nah, itu kembali kepada azan. Jadi disunahkan cari adzan yang kencang, yang merdu. Yang muadzin muadzin ini, ah, yang kencangkan suaranya. Kalau zaman sekarang mah enak. Mungkin suaranya nggak nggak sampai anunya, tinggal dibesarkan tua, Tapi ya terlalu besar juga, nanti rusak anunya, speakernya. Nah, emang disunahkan untuk azan nomor satu cari yang kencang suaranya, yang lantang dan yang merdu. Kalau tidak ada yang lantang dan merdu, nah cari yang lantang dulu. Nah, yang merdu baru nomor tiga. Jadi bukan merdu dulu. Kadang ada beberapa, mohon maaf, beberapa tempat ibadah merdu dulu didahulukannya, bukan yang kencang. Nah, salah, yang kencang dulu, yang lantang dulu, baru yang mer yang merdu. <clears throat> An Abi Hurairah ini biasa belum belum ya. An Abi Hurairah diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu semoga Allah subhanahu wa taala meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la ya'lamun nasu ma fil bidah was awal Seandainya orang-orang itu tahu, seandainya manusia itu tahu apa yang terdapat pada panggilan azan wasafil awal dan sof pertama semalamnya jidu, yajidu kemudian mereka tidak bisa mendapatkan azan atau untuk mendapatkan sof pertama ini illa an yastahimu alih melainkan dengan cara undi jadi seandainya kita semua ini tahu fadilah azan sama fadilah sholat pertama, rebutan kan? Oh. Kemudian kita nggak bisa jadi muatin atau nggak bisa sholat di sholat pertama illa anis tabi'ali kecuali dengan cara diundi tahamu. maka mereka akan berebutan undian. Ya kan? saking besarnya fadilah. Cuma ditutup oleh Allah. Seandainya aja, seandainya takmir masjid sini atau pengurus masjid bilang Gitu. Yang sholat sok pertama dapat duit 500 ribu Sok kedua 400 ribu Sok ketiga 300 ribu Begitu seterusnya ke belakang Kira-kira rebutan gak jamaah? Rebutan ya Gesek-gesek, narik-narik udah Suruh kamu masih muda Aku udah tua tua nih Wah, kalau udah penuh pergi Masuk-masukin kan rebutan Kenapa? Duitnya apa? Balasannya kelihatan dan 500 ribu seandainya ya. Yang azan misalnya, azan di ini tak bayar 5 juta. Semua jadi muadzin. Ya. Bayangkan setiap azan 5 juta, sehari 5 kali azan 25 juta. Rebutan kan jadi azan kan? nggak mau diganti. Azan zuhur jam 12, jam 10 dia udah nongol di masjid, dia pegang mic-nya. Kenapa? nggak mau duit saya diambil orang. Kenapa bisa gitu? Karena balasannya kelihatan. Padahal padahal sholat sepertama jadi maghrib itu lebih besar dari yang saya sebutkan tadi. Lebih besar lagi. Nah, cuman kita tidak tahu ya. Ditutup oleh Allah. Perkara yang goib. Nanti tahunya kapan di akhirat. Besar pahala saya ya. Saya kayaknya nggak pernah melakukan pahala sebesar ini. Nah, dijawab sama mereka, ini dulu pahala sholatmu. Kok besar gini? Sholatmu selalu di sholat pertama besar. Kita tahunya jamaah 27 derajat. Eh, totalnya di akhirat misalkan dapat 70 derajat. Bingung kita. Ini 40 lebihnya, 50 lebihnya dari mana ini? Oh, karena kamu sholat di sholat pertama. Seandainya, oh, iya bang, sholat sholat tapi iya. Tapi ada hari ini kamu sholatnya di sholat belakangnya, sholat 4, sholat 5. Pasti bisa, ya Allah nyesel aku ya di dunia dulu. Sholatnya di belakang terus, andaikan aku di depan. Karena pahalanya gede. Pahala yang paling besar itu pertama imam dulu, baru sub 1, sub 2, sub 3. Iya tuh Pak Ustaz, yang paling besar jadi imam Iya, kenapa Habib Ali tidak mau jadi imam? Jadi imam itu ada syarat-syarat juga Jangan, oh paling besar pahala jadi imam Rebutan jadi imam semua Akhirnya yang nggak ngerti syarat, nggak jadi Nggak ngerti rukun Yang nggak bisa baca baca jadi imam Akhirnya buradul semua, batal semua syaratnya Walaupun pahalanya besar, tapi tanggung jawabnya besar. Harus yang ngerti rukun, ngerti yang membatalkan, ngerti anu. Itu yang layak jadi imam. Kalau kita nggak layak, ya sub satu, sub satu, sub dua dan sub. Tapi sedihnya, ya kita ini kadang depan kosong, depan dia kosong. Tengok belakang, lelah. Tarik orang. Mungkin karena belakang orang tua tidak berani nyuruh, ah, kiri yang mana muda. Kau maju maju maju. Woi oh, iya, maju maju maju. Padahal depan dia itu. Depan dia bukan dia yang maju. Disuruhnya orang belakang dia maju. Atau di kiri kanan dia maju. Ini seakan-akan dia ngomong, eh, ente mau duit 10 juta ya? Ah, ambil lah. Saya tidak mau, saya ambil 2 juta aja. Terlalu baik orang ini. Sampai pahala pun dikasih ke orangnya. Subhanallah, terlalu baik. Ya. Karena paling besar sholat di pertama Sampai seakan-akan kalau kita tidak bisa dapat keceringan dengan diundi Kita akan berebutan undian Walau alamu nama fit tahjiz Seandainya mereka itu tahu kata Nabi Apa fadilah yang terkandung pada tahjiz Tahjiz itu bersegera menuju sholat Oh cepat Lastabaku alih Maka mereka akan bersegera untuk menuju masjid Jadi jam 6, setengah 6 udah pergi Siap-siap masjid kalau oh, kita kan enggak. Oh belum azan. Oh belum ikumat. Oh baru rakaat pertama. Oh belum baru rakaat kedua. Rakaat kedua nih belum rakaat ketiga. Ntar dulu. Rakaat ketiga nih belum salam. Diundur, diundur, diundur. Apalagi Jumatan. Ya, ya Jumatan ini. Yang pertama kali datang palanya seperti onta. Yang kedua seperti kambing. Yang ketiga seperti oh, ayam. Yang keempat seperti telur ayam. Nah, lepas tulang ayam nggak dapat lagi pahala. Padahal itu lain. Yang pertama kali datang besar pahala. Datang doang duduk dah. Tika dapat pahala seperti otak. Otak itu mahal. Seperti ini beli korban sapi 15 juta aja ya kan. Gak perlu keluar duit pak, cukup duit tuh datang awal-awal cuma dapat pahala gede. Kecuali khotib. Kalau khotib gak, di, gak dianjurkan terlalu awal, agak akhir-akhir dikit. Nanti itu pembahasannya panjang. Oh kita kan enggak. Oh belum azan, oh, baru azan satu baru azan kedua oh, udah azan kedua nih baru khotib oh, khutbah satu udah khutbah satu belum salam udah salam belum khutbah dua akhirnya kapan nunggu ikomat ikomat dari ikomat belum belum takbir satu tak nunggu loh habiskan rokok dulu katanya La haula wala quwata illa billah. Ada model seperti itu. Karena dia nggak tahu fadilah pahala yang didapatkan seandainya tahu tentang tahdis mastabaku ini, maka mereka akan bersegera. Walau alamu nama fil atamah wasubuh. Seandainya mereka mengetahui apa yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, la atau walau habwa, mereka akan datang untuk melaksanakan kedua sholat itu itu subuh dan isya walau habwa walaupun dalam keadaan merangkak. Karena saking besar besarnya. Seandainya ada orang lumpuh atau orang ngesot atau orang pincang, bilang yang sholat subuh, sholat isya di masjid ini dapat duit 10 juta. Saya yakin langsung bisa berjalan kayak itu orang. Dapat duit nih, wah langsung lari, oh, pakai tongkat lari-lari. Padahal dia sakit misalkan. Nah, ini perkara gue. Pahala yang Allah janjikan tentu lebih besar, lebih besar. Bahkan mungkin tidak bisa dibandingkan dengan dunia yang barusan kita analogikan. Nah ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Komentar lagi soal isya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang istiqomah melaksanakan sholat menjadikan orang istiqomah dalam uh, sok sholat sok pertama ya kalau bisa sholat sok pertama sholat kalau nggak bisa sok pertama sok kedua jadi jangan kebalikannya karena ada beberapa khususnya anak-anak muda nih belakang udah depan penuh baru dia maju kenapa nggak mau sholat sok depan keliru padahal depan ini paling besar pahalanya Oh enggak biar tua-tua aja yang depan Salah, depan ini paling besar palanya. Jadi kalau sudah anu cepat kita mengisi sop yang kok yang kosong. Ah, mudah-mudahan Allah mudahkan itu semua. Allah jadikan kita hamba-hamba yang selalu istiqomah dan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang rindu akan melakukan amalan yang mulia, amal-amal yang baik. Semoga Allah terima amal ibadah kita semua tidak tertolak amal ibadah kita baik ibadah sholatnya, Qurannya, zikirnya, kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala semuanya. Semoga Allah bersihkan hati kita dari segala penyakit, penyakit-penyakit rohani Allah hilangkan sombong, hasut, riak, sum'ah. Allah jadikan kita pribadi yang awal, yang rendah hati. Allah Subhanahu wa taala ampuni segala kesalahan kita dan Allah tutup aib kita di dunia, tutup dosa-dosa kita di dunia dan semoga Allah tutup dosa kita juga di akhirat sehingga kita tidak malu bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW.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 Insya Allah kita akan bertemu lagi malam Rabu bukan keempat. Mari kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.